para pendengar dan para peminat yang saya cintai. Di dalam mengerjakan haji itu, haji besar Al-Hajjul Akbar, haji besar itu ialah sembilan hari bulan bulan ketika kita wukuf di Arafah. Besoknya sepuluh bulan Dhul kita sudah bergegas cepat menuju Makkah buat tawaf ifadah. Sesudah itu kita kembali ke Mina. Barang dua atau tiga hari. Di dalam Al-Quran dikatakannya Faman ta'jala fi yaumaini fala isma'alih Dua hari tak berdosa, tiga hari pun tidak lima nitaka barang siapa yang kuat sampai tiga hari yang penting sangat kita perhatikan ketika kita mulai akan naik haji ataupun umrah yaitu haji kecil yang kita kerjakan pada setiap waktu seperti waktu sekarang ini bukan musim haji sebagaimana yang dilakukan oleh eh, Ibu Fatmawati, Ibu Rahmi Hatta dan lain-lain pada umrah yang telah lalu tahun 1309 1400 Hijriah. Maka mengerjakan haji itu kita disuruh memakai pakaian. Yang lain dari pakaian yang biasa, yaitu pakaian ihram. Pakaian ihram bagi kita laki-laki ialah dua helai kain yang tidak dijahit, tidak disat, tidak dikarungkan. Pertama, untuk penutup aurat kita menjadi diikatkan ke pinggang. Kedua, menjadi selimut kita yang diselempangkan di bahu kita. Ini pakaian yang sangat dianjurkan ialah kain putih. Karena ini sudah terjadi beratus beribu tahun, maka telah diperbuat orang kain yang khas untuk ihram, yaitu handuk besar. Biasa dijual orang di Jeddah. Bahkan sekarang pun, pada tahun-tahun yang sudah-sudah disediakan kain-kain ihram itu dijual di toko Salina di Jalan Tamrin. Apa hikmatnya memakai pakaian ini? Supaya terasa betul kesamaan kita di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi atqakum kamu yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang paling takwa hati. Paling menyerah jiwanya kepada Tuhan. Jadi, kalau sekiranya seorang jenderal dengan bintang empat dan bintang-bintang jasa yang terletak di dada, itulah tanda dia jenderal. Hari itu, ungkai pakaian jenderal itu, buka ganti dengan pakaian ihram. Kalau sekiranya seorang berpangkat tinggi atau dia kaisar atau dia imperior atau dia presiden sekalipun dengan pakaian-pakaian dinas tertentu, bintang bergemerlapan pada dada, tanggalkan pada hari itu, ganti dengan pakaian ihram sehingga dapat kita lihat pada waktu ihram itu tidak ada perbedaan antara serdadu dengan jenderal antara kapiten dengan letnan antara petani dari rimba-rimba sebelah Yaman atau sebelah Negeri dengan pengembala unta kaum badui dari padang pasir antara datuk-datuk dari Minangkabau antara Raden-Raden dari tanah Jawa, antara Andi-Andi dari Sulawesi, antara Gusti-Gusti dari Kalimantan, antara para pangeran dari Jawa, dan lain-lain, dan lain-lain. Tak ada perbedaan sama sekali. Orang semuanya memakai pakaian yang sama. Dan ada lagi tersebut di dalam satu hadis apabila ada orang sedang memakai pakaian ihram itu meninggal kuburkanlah dia bersama dengan pakaian ihramnya itu jangan ditutup mukanya dikatakan bahwa nanti apabila kiamat datang kami labista labistu tulang au ba'da berapa lama yang kau tidur di sini satu hari ataupun setengah hari katanya. Para ini sudah jutaan tahun. Apa yang lebih dulu dikeluarkannya? Labbaik, Allahumma labbaik. Dia sangka dia masih mengerjakan haji. Labbaik, Allahumma labbaik. Inilah yang kita baca selama kita mengerjakan ihram tadi. Labbaik, Allahumma labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika Ya Tuhanku, aku telah datang kemari memperkenankan panggilanmu. Aku telah datang. Tidak ada syarikat bagi engkau, tak ada sekutu bagi engkau, esa engkau. Tidak bersekutu dengan yang lain. Segala puji-pujian, segala kekuasaan, semuanya di tangan engkau tidak ada sekutu engkau dengan yang lain. Ini yang dibaca pada waktu itu. Tuan-tuan yang terhormat. Ah, seakan-akan terbayang di hadapan kita bagaimana ratanya pedang pedang Arafah itu. Jauh sejana mata memandang pedang Arafah, pedang Arafah khaimah-khaimah berdiri beratus ribu banyaknya. Sejak dari waktu dufur sudah kedengaran orang membaca munajat seruannya, ratapannya, pengaduannya, rintihannya kepada Tuhan. Minta diampuni dosanya. Minta ditunjukkan jalannya lurus dalam kehidupan. Minta terang anur terang, jangan kegelapan. Tiap tahun, tiap-tiap pergi naik haji, fokus di Arafah, terbenam ke dalam hati perasaan. sung sung jiwa kita terasa kebahagiaan hati menjadi seorang muslim yang menyerahkan dirinya Tuan-tuan, saudara-saudara, laki-laki dan perempuan. Itulah yang saya pernah kan pada, mengatakan pada permulaan perkataan saya tadi. Bagaimana tertautnya hati ke sana. Hendak mengerjakan ibadat itu. Dan bagaimana pula kerinduan orang hendak meneruskan ziarah kepada kubur Rasulullah. Sehingga menjadi menjadi syair daripada ahli-ahli penyair mengatakan Ya Rasulullah telah tertanam kerinduan hendak menjarahi engkau dalam jiwaku moga-moga Allah memindahkan kurnia kepadaku sehingga ringan langkahku buat pergi menziarahi engkau itu. شوقي إلى حرم النبي الهادي فعسى أفوز بمقصدي ومرادي kerinduanku ialah hendak pergi meniarap menunjukkan cinta menitikkan air mata merindui engkau karena engkau pun rindu kepadaku moga-moga tercapailah maksud saudara-saudara yang terhormat. Saya katakan tadi, haji yang mabrur itu tidak ada yang lainnya akan dia terima melainkan diterima Tuhan di dalam surga. Haji yang mabrur itu kayomi waladat hukum. Haji yang mabrur itu membuat orang setelah selesai haji sama dengan waktu dia lahir daripada perut ibunya. bersih dia daripada dosa.